Kemarin kita telah membaca 10 poin untuk menyatakan bahwa ayah la tadullu alaihi bahwasanya kaunun nas takallamu hina idin wa aqarru bil iman diawali dengan kalimat bahwa manusia berbicara ketika itu dan mengikrarkan dengan keimanan ketika masih di punggung Adam kemudian dikatakan wa annahu bihadza taqumul hujja alaihim al qiyamah dan dengan itu tegaklah hujjah atas mereka pada hari kiamat. Ini khonilina azakumullah yang disebutkan dan dinukil dalam kitab tersebut. Dalam kitab yang sedang kita bahas. Tapi disebutkan dalam footnote-nya bahwa laisal amr kadalik. Tetapi yang benar tidak demikian. Bala yakunu hujjah illa bitadkir rasul. Ini catatan yang pertama. Sehingga kita akan ringkaskan saja dengan dua catatan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Catatan pertama, pendapat yang menyatakan bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum kemudian dikatakan bahwa mereka telah berikrar di punggung Adam dan itu menjadi hujjah maka ini tidak rajih. Urusannya tidak demikian. Kenapa? Karena tidak tegak hujjah kecuali dengan diutusnya para rasul. Itu hanya berbicara tentang fitrah, tapi bukan berarti qiyamul hujjah. Saya ulangi, bukan berarti qiyamul hujjah. Pendapat yang menyatakan bahwa itu sebagai tegaknya hujjah atas manusia, itu adalah keliru. Kenapa? Karena ayatnya menyatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus Rasul. Berarti yang kiamul hujjah yang mana? Diutusnya para Rasul. Adapun anak lahir dalam keadaan fitrah, tidak dikatakan telah tegak hujjah padanya. Tidak dikatakan bahwa telah tegak hujjah padanya sampai diutus Rasul dan sampai kepada mereka berita tentang Rasul baru tegak hujjah. Ini penting. Fa'adahu alladzi taqumu bihil hujjah. Maka dengan diutusnya Rasul itulah yang merupakan tegaknya hujjah. Amal mithaqul azali al-maqali alladhi yadullu alaihi ayatul a'raf. Adapun perjanjian yang terdahulu yang diucapkan yang disebutkan dalam surat Al-A'raf dan hadis-hadis yang kita baca kemarin. Fahadha la tahtadi ilaihi al binafsiha. Maka itu tidak akan bisa dipahami oleh akal secara langsung kecuali akal yang dibimbing dengan Quran dan Sunnah ini dengan dalil-dalil dari para Rasul. Akan diketahui fitrah yang ada dalam hati atau fitrah yang sudah pernah diikarkan kecuali atau akan diketahui dengan diutusnya para Rasul. Ya ini tidak akal murni, tetapi akal yang dibimbing dengan dalil-dalil. Bala buddha rasul, maka harus adanya seorang rasul yang diutus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka pernah mengikrarkan ikrar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yaitu al-mitsaq al-azali yang dijuluki dengan mitsaq al-azali. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, ketika dikatakan wa annal ayah dallat ala dhalik, Bahwa ayat dalam surat Al-A'raf menunjukkan hal tersebut, tegaknya hujah tadi. Kemudian dibantah Wal ayat la tadullu alaihi biwujuh. Bahwasanya ayat tidak menunjukkan hal tersebut dengan sekian sekian sekian. Berbicara tentang masalah sepuluh perkara yang kemarin kita baca. Itu semua pembahasan dinukil dari kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Yang ditulis oleh Ibnu Qayyim katanya. Saya katakan katanya karena diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kitab itu benar-benar tulisan Ibnu Qayyim atau tidak? Ada beberapa keanehan-keanehan di dalamnya yang bertentangan dengan manhajnya Ibnu Qayyim seorang imam ahlus sunnah. Yang pertama, di dalam kitab ruh ada dalil-dalil dari mimpi-mimpi. Sedangkan ahlus sunnah tidak pernah berdalil dengan mimpi. Mimpinya si fulan, mimpinya si fulan, mimpinya si fulan. Itu dalam kitab Ruh banyak. Ya. Sehingga siapa yang membaca kitab Ruh akan terkejut. Ini Ibnu Qayyim atau bukan yang nulis? Ya. Pendapat yang lain menyatakan bahwa buku itu ditulis oleh Ibnu Qayyim sebelum ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah sejarahnya beliau masih diawali dengan sufi, tasawuf, kemudian ketemu Syekhul Islam, maka dia berguru sampai dia menjadi seorang sunni ahli sunnah. Masya Allah. Rahimahullahu ta'ala. Jangan-jangan benar Ibnu Qayyim, tetapi sebelum ketemu Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari ucapan Ibnu Qayyim ini yang kemarin kita bahas 10 poin. Ya. Kata beliau, qad afada yakni Ibnu Qayyim jiddan fi tafsir al-ayah wa ta'wiliha." Sungguh Ibnu Qayyim berpanjang lebar dalam menakwilkan ayat surat Al-A'raf. Ditakwilkan ke sana kemari. Ta'wilan yunafi zahiriha. An yunafi zahiraha. Takwil-takwil yang menyelisihi zahirnya. Sedangkan ciri khas ahlu sunnah tidak menakwilkan. Berarti ini alasan kedua. Kenapa kita beruh dipertanyakan. Apakah tulisan Ibnu Qayyim atau bukan. Yang pertama, karena berdalil dengan mimpi-mimpi. Yang kedua, karena beliau di sana berpanjang lebar menakwilkan ayat surat Al-A'raf untuk lari dari dohirnya. Bal yu'attilu dalalataha bahkan menolak pendalilan yang langsung jelas dalam ayat tersebut. Bahwa ayat itu maksudnya bukan begitu. Padahal itu dohirnya. Ditakwilkan kepada makna lain selain dohirnya. Kata kata Syekh Al-Albani, asbaha ma yakunu mu'attilah. Sampai mirip dengan cara yang dipakai oleh para penolak-penolak sifat. Mu'tazilah. Lil ayat wa ahadits sifat. Seperti apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah dalam menakwilkan ayat-ayat sifat. Dalam menolak ayat-ayat sifat. Wa hadza khilafu madhhab Ibnu Al-Qayyim kata Syekh Al-Albani. Dan ini menyelisihi manhaj Ibnu Qayyim sendiri alladzi ta'allamnahu minhu yang kita pelajari dari beliau rahimahullah wa min syaikhihi Ibnu Taimiyah dan kita pelajari dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim berpanjang lebar untuk menakwilkan ayat dalam surat Al-A'raf. Fala adri limadha kharaja anhu kata Syekh Al-Albani kami tidak tahu kenapa kok dalam buku ini dia berbeda. Tidak bermanhaj dengan manhaj beliau sendiri di kitab-kitab lain. Demikian ucapan Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Sahihah juz keempat halaman 161. Demikian pula ketika berbicara tentang penukilan ucapan Ibnul Anbari. Ketika dibahas dalam poin kemarin mudah masih ingat bahwasanya kata beliau di dalam ayat menyatakan min duhurihim wa min duhurihim jamak dari punggung-punggungnya. Berarti bukan Adam, tapi manusia. Ini seluruh turunan Adam. Artinya tahir begitu. Juga di dalam ayat ada kalimat Bani Adam, bukan min Adam, tapi min Bani Adam. Sedangkan hadis menyatakan dengan kalimat diambil dari punggung Adam. Maka ayat ini berbicara lain, hadis ini berbicara lain. Masih ingat kemarin? Ternyata itu bukan yang pendapat yang rajin. Kenapa? Karena memang kalimat yang disebutkan di dalam ayat tersebut min bani Adam ataupun dalam hadis min Adam tidak ada pertentangan dan ada tariqatul jam'i. Kembali ucapan Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Bi kalam Ibn Al-Anbari. Yang dinukil oleh Ibn Qayyim dalam kitab berruh. Ada isyarat. Yang latifah. Yang sangat lembut. Ila tariqatil jam'i. Untuk menunjukkan cara menjamak antara ayat dengan haji. Bagaimana cara menjamaknya? Lihat isyarat yang disebutkan. Yaitu dengan kalimat bahwa diambil dari punggung Adam. Kemudian diambil dari apa yang sudah diambil yang berikutnya. Diambil dari apa yang diambil berikutnya, diambil berikutnya. Sehingga dari Adam atau mimbani Adam sama. Dikatakan dari Adam, betul. Dikatakan dari Bani Adam, betul. Tidak ada yang salah. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Ini yani diambil dari punggung Adam, turunan Adam. Dan turunan Adam memiliki punggung-punggung juga, diambil dari punggung-punggung mereka turunannya. Dan dari turunannya terus diambil sampai ke bawah, maka kalimat ini cukup disebut dengan satu kalimat. Dari punggung Adam keluar semua. Atau dikatakan dari turunan Adam keluar semua. Itu tidak ada pertentangan antara keduanya. Maka ayat ini berbicara tentang hadis itu dan hadis itu berbicara tentang hadis ini tentang ayat ini tidak ada pertentangan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan eh, dua catatan penting ini bisa dipaham sehingga menepis kebingungan yang kemarin eh, kita baca karena Ibnul qayyim di dalam kitab Ruh eh, tidak seperti manhaj beliau dalam kitab-kitab lainnya dan yang kedua penulis sendiri atau pensyarah sendiri yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi sepertinya cenderung kepada pendapatnya Ibn Qayyim tadi yang ternyata berbeda dengan manhaj yang benar dari manhajnya beliau sendiri dalam kitab-kitab lain. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Qauluhu wa qad Allah ta'ala fima lam yazal adad man yadkhulil jannah wa adad man yadkhulin nar jumlatan wahidah fala yuzadu fi dhalikal adad wa la yanqus minhu wa kadhalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'aluhu Dalam matanya Abu Ja'far At-Tahawi berkata rahimahullah ini qal musannif. Dan Allah sudah mengetahui sejak azali fi malam yazal maksudnya sejak awal tanpa awal, ini sejak dulunya. Allah sudah tahu. Ada damanya yadkhulil jannah. Sudah mengetahui jumlah orang yang akan masuk surga. Wa ada man nar dan sudah tahu pula jumlah orang yang masuk neraka. Jumlatan wahidah dengan secara keseluruhan. Fala yuzadu fi dzalikal adad, tidak akan ditambah jumlah tersebut, wala yunqas dan tidak akan dikurangi. Wa kadzalika af'aluhum fi ma Demikian pula perbuatan-perbuatan anak Adam sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui bahwa mereka mesti akan melakukannya. Si fulan akan berbuat begini, si fulan akan berbuat begitu, si fulan akan mukmin, si fulan akan kafir, semuanya sudah Allah ketahui. Demikian kata sahibul matan wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Qala Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, qala Allah Ta'ala dan ini mengenai ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ini bantahan tentunya bagi Mu'tazilah yang kemarin sudah kita singgung bahwa mereka berkata, kalau manusia belum berbuat, Allah belum tahu apakah dia akan begini atau begitu. Karena kita masih memilih dan kita bisa memilih itu bisa memilih ini. Maka belum tentu, tidak mungkin Allah tahu. Ini naudzubillah kekufuran dari Mu'tazilah. Bahwasanya Allah tahu semua yang akan dikerjakan dan Allah tahu bahwa dia akan masuk dalam jannah atau masuk dalam neraka. Ini sudah manhaj ahli sunnah dan ini manhaj kaum muslimin secara keseluruhan bahwa Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya, sedang terjadi dan yang telah terjadi. Qal dan juga dalam surat Al-Ankabut Allah katakan, "Wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Allah taala mausufun bi annahu bikulli syai'in alim. Maka Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat bahwa Dia mengetahui segala sesuatu. Azalan wa abadan. Azalan sejak dulunya abadan selama-lamanya. Azalan ke belakang, abadan ke depan. Saya belum ketemu bahasa indonesia apa. Kalau ke depan, selama-lamanya. Kalau ke belakang, selama-lamanya apa namanya? Yang sejak dulu-dulunya. Ini ke depan kan selama-lamanya. Ke belakang, selama-lamanya ke belakang. Apa dalam bahasa Indonesia? Nah, itu bahasa Arabnya azali. Azali wa abadi. Azalan wa abadan. Azalan sejak dulu-dulunya, abadan selama-lamanya. Allah tetap maha mengetahui. Sehingga tidak bisa dikatakan dulunya nggak tahu, kemudian tahu, dan seterusnya. Ada yang ekstrim seperti tadi menyatakan Allah tidak tahu kalau belum berbuat. Ada yang di bawahnya dikit, tapi hampir sama. Bukan begitu, Allah tahu. Tapi kalau sebelum menulis takdir, Allah nggak tahu. Jadi dulunya terbatas. Sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menulis takdir, Allah nggak tahu. Ini juga salah. Azalan sejak dulu dulu dulunya Allah maha tahu akan terjadi begini dan begitu. Sehingga Allah tulis di lauhul mahfud semua takdir-takdir yang akan terjadi. Lam yataqaddam alai lam yataqaddam ilmuhu bil asya jahalatun. Ilmunya tentang segala sesuatu tidak didahului kebodohan. Tidak pernah didahului kebodohan. Jadi dalam yataqaddam jahalatun tidak pernah ilmunya tentang segala sesuatu didahului kebodohan. Tidak tahu dulu kemudian tahu itu tidak. Tidak demikian. Wa ma kana rabbuka nasiya dan Allah tidak lupa. Lupa itu setelah tahu jadi tidak tahu. Kalau yang sebelumnya didahului jahalah, tadinya tidak tahu jadi tahu. Dua-duanya manfiyun anillah Dua-duanya maha suci Allah dari kedua-duanya. Tidak mungkin ada pada Allah. Tidak tahu kemudian tahu, itu bukan sifat Allah. Atau tadinya tahu kemudian lupa, kemudian tidak tahu, itu juga bukan sifat Allah. Nah, dan berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala melupakan. Itu bukan maknanya tidak tahu, tapi Allah mengabaikan mereka. Allah mengabaikan mereka. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد kata Ali bin Abi Thalib kami pernah mengantarkan jenazah di Baqi' al-Gharqad Baqi' al-Gharqad nama daerah di mana di sana para sahabat dikubur yakni kuburan-kuburan para sahabat di Baqi' al-Gharqad Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ketika itu datanglah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu. Maka duduklah beliau faqa'adna haulahu. Maka kami pun duduk di sekitarnya. Wa ma'hu bersama beliau ranting. Panakka ra'sahu. Beliau menundukkan kepalanya. Faja'ala yankut bimikhsaratihi. Mulailah beliau menggambar atau menggaris-garis di tanah dengan ranting tersebut. Thumma qala. Kemudian berkata, "Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataba Allahu makanaha minal jannati wan nar." Tidaklah satu orang yang memiliki nafas kecuali Allah telah tuliskan tempatnya di surga atau di neraka. Wa illa wa kutibat syaqiyah atau sa'idah. Atau kalau tidak sudah ditulis oleh Allah. Apakah syaqiyah atau sa'idah? Apakah dia akan sengsara atau dia akan bahagia? Qala faqala rajulun. Ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, berkatalah seseorang, "Ya Rasulullah, afala namkus ala kitabina wa nad'al 'amal?" Ya Rasulullah, kalau begitu apakah kita tidak diam saja? Nunggu takdir? Wa nada'al amal dan tidak perlu kita beramal, tidak perlu berusaha. Maka Nabi SAW bersabda, Man kana min ahli sa'adah, fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Kata Nabi, siapa yang merupakan golongan orang yang akan berbahagia, maka dia akan beramal dengan amalan orang-orang yang berbahagia. Waman kana min ahli syakawah sedangkan orang yang bakal sengsara, yang bakal disiksa nanti, niscaya dia akan beramal dengan amalan orang-orang yang akan disiksa. Ini amalan-amalan kufur, amalan sesat dan seterusnya. Thumma qala. Kemudian Nabi bersabda, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu." Maka beramallah kalian, masing-masingnya akan dimudahkan untuk jalan yang dia diciptakan untuknya. Masing-masing akan dimudahkan kepada jalan yang dia sudah dicatat di jalan itu. Kalau sudah tercatat ahlun nar, akan dimudahkan dia beramal dengan amalan ahlun nar. Siapa yang sudah dicatat sebagai ahli jannah, maka akan dimudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli jannah. Sehingga a'azakumullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para orang-orang saleh dari ahli sunnah, kalau berbuat dosa tergelincir takut. Jangan-jangan saya dicatat sebagai orang yang merupakan ahlun nar. Takut. Sehingga kembali cepat dan kemudian cepat bertobat dan cepat merubah. Khawatir dia sedang dimudahkan ke arah yang jelek. Qala amma ahlul sa'adah fayuyassar. Yassaruna li'amali ahli sa'adah. Maka golongan yang akan berbahagia Golongan ahlul jannah akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlul jannah. Ahlus sa'adah. Wa amma ahlus syaqawah. Adapun mereka orang-orang yang bakal sengsara. Bakal disiksa dalam neraka. Fayuyassaruna li'amali ahli syakawah, Maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bakal sengsara. Amalan orang kafir, orang sesat, <laughs> dan sejenisnya. Kemudian beliau membaca. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Adapun orang-orang yang a'ta wattaqa, orang yang memberi sedekah dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna dan membenarkan al-husna adanya hari akhir membenarkan jannah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia ke jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastagna adapun mereka yang bakhil, pelit, wastagna dan merasa sombong, merasa cukup, merasa tidak butuh, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan hari akhirat, mendustakan jannah, fasanuyassiruhu lil usra maka dia akan dimudahkan jalannya menuju jalan yang sulit ya. hadis sahih akhrajahu fis sahihain hadis yang sahih dikeluarkan oleh dua imam dalam dua kitab sahih mereka yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah wa kullun muyassar lima khuliqa maka masing-masingnya dimudahkan untuk mengamalkan apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau ahli jannah akan dimudahkan untuk amalan ahli jannah. Kalau ahli nar akan dimudahkan beramal dengan amalan ahli nar. Maka kata sahibul matan kembali berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa kullun muyassar lima khuliqa lahu wal a'malu bil khawatim was sa'id man sa'ida bi qada'illah wasyaqi man syaqiya biqadha'illah. Masing-masing akan dimudahkan untuk jalan yang dia diciptakan untuknya. Wal a'mal bil khawatim dan amalan-amalan tergantung khatimahnya, tergantung akhir-akhirnya. Wasa'id man sa'ida biqadha'illah Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berbahagia dengan keputusan takdir dari Allah dan orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dengan keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang la khilafah fi. Enggak ada perselisihan padanya. Ijma' seluruh para ulama salafan wa khalafa. Salaf dan khalaf seluruhnya mereka dalam keadaan sepakat bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahagia ataupun yang sengsara, ahli surga ataupun ahli neraka, semuanya sudah tercatat dan masing-masing muyassar lima khuliqalahu. Masing-masing akan dimudahkan ke jalannya masing-masing. Sehingga khadirin a'azakumullah, barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, kemudian terhalang, terhalang, terhalang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Jangan-jangan dia ditakdirkan untuk menjadi ahlus syakawah. Ketika kita beramal dengan amalan yang saleh dan mudah, dimudahkan, maka bersyukurlah. Jangan merasa sombong dengan amalan solehnya. Jangan-jangan kamu diputuskan oleh Allah dengan ahli sa'adah. Maka bersyukurnya menambah amalan saleh. Bersyukurnya dengan menambah ibadah kepada Allah dan menambah kecintaan kepada Allah sehingga dia tidak pernah menyombongkan amalannya tetapi dia mensyukuri kenikmatan Allah atas dirinya likaila ta'sau ala ma fatakum tafrahu bima atakum agar kalian jangan terlampau berbangga dengan apa yang kau punya dengan apa yang diberi oleh Allah pada kalian dan sebaliknya jangan putus asa dari apa yang tidak ada dari kalian kalau ternyata gagal gagal gagal takut Takutnya membawa kepada semangat. Semangat saya harus bisa. Takut jangan-jangan saya dihalangi oleh Allah. Maka dia beratap di hadapan Allah. Menangis terseduh-seduh. Ya Allah jangan takdirkan aku ke dalam ahli syakawah. Wala yaradul qadha illa du'a. Dan tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Dan doamu kalau mendapatkan taufik bisa doa. Alamat khair. Alamat baik. Kenapa? Karena doa terkabulkan. Insya Allah biidnillahi ta'ala Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Sedangkan masalah takdir dikatakan sudah ditentukan dan tidak akan berubah, nggak akan tambah, nggak akan dikurangi karena doamu sudah tercatat pula di Lauhul Mahfuz. Kalau kamu bisa berdoa, bisa meratap, masya Allah. Berarti alamatul khair, kamu masih bisa berdoa dan berharap. Berarti akan ditakdirkan yang baik-baik. Tetapi ketika mau doa lupa lagi, mau doa lupa lagi, terus hati-hati. Ini mengerikan. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku tidak memikirkan dikabulkan atau tidak dikabulkan, tapi yang aku pikirkan apakah aku mendapatkan taufik untuk berdoa atau tidak. Kalau aku mendapatkan taufik untuk berdoa, Allah sudah menyatakan ud'uni astajib lakum. Aku akan kabulkan kata Allah. Tapi seringkali orang tidak mendapatkan taufik untuk berdoa akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.